dhalalatin finnar jamaah sekalian yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kita berbicara dalam pertemuan siang ini tentang masalah akhlak karena Allah Subhanahu wa taala sangat memuji akhlak dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana akhlak beliau itu menjadi sorotan di kota Mekah. Meskipun mereka tidak masuk Islam, tapi mereka mengakui akhlaknya. Nah, ketika kita berbicara tentang akhlak, maka tidak terlepas bahwa akhlak yang kita bicarakan adalah akhlak seorang ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa ini perlu kita garis bawahi? Agar jangan ada orang ketika kita membahas akhlak dia tersinggung. Ya, dia tersinggung. Padahal dia mengaku harus sunnah wal jamaah. Seberapa hebat sih dari serapnya tentang masalah akhlak alus sunnah Padahal banyak hal yang kita tidak tahu tentang akhlak atau tuntutan akhlak seorang alus sunnah wal jamaah. Kita ambil misalnya ketika berbicara masalah akhlak. Seseorang harus mendahulukan akhlak terhadap Allah daripada yang lain. Setelah dia berakhlak dengan baik kepada Allah, baru dia berakhlak kepada sesama manusia. Ketika berbicara terhadap sesama manusia, yang pertama mendapat prioritas adalah akhlaknya terhadap Rasulullah Sallallahu Wasallam baru terhadap orang selain beliau. Jadi ada tahapan-tahapannya. Bagaimana akhlak kepada Allah? Dia harus mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah. Itu saja sudah jelimet membahasnya. Karena banyak di antara kaum muslimin tidak berakhlak dengan akhlak yang baik terhadap Allah. Karena mereka dikuasai dengan tradisi dan agama leluhurnya turun temurun, bukan agama Islam, agama leluhurnya. Dan biar kita tahu leluhur kita di negeri ini orang Hindu, ya, biar kita tahu. Maka banyak leluhur atau tradisi leluhur yang dikerjakan oleh kaum muslimin walaupun itu bertentangan dengan akhlak Islam. Termasuk bertentangan dengan akhlaknya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam hal beribadah kepada Allah. Bagaimana dia bisa beribadah dengan baik kalau dia tidak mengenal Allah dengan baik? Bagaimana dia bisa terhindar dari kesirikan kalau dia tidak mengetahui mana yang sirik dan mana yang bukan sirik? Bagaimana dia bisa berakhlak dengan baik kepada Rasulullah kalau dia tidak mengenal Rasulullah dengan baik? Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Allah katakan di dalam surat Al-Qalam, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Ini pengakuan Allah terhadap akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang yang bertanya kepada Aisyah, "Bagaimana akhlak Rasulullah?" Apa jawab Aisyah? Akhlaknya adalah Al-Quran. Jadi kalau mau tahu akhlak Rasulullah, ya apa yang Allah beritakan di dalam Al-Quran? Karena beliau tidak akan meleset. Sesenti pun tidak. Malah kadang-kadang berlebihan. Ya. Ketika ada orang munafik yang mati, Rasulullah menunjukkan kepada orang banyak bahwa dia menyayangkan orang ini dengan status munafiknya. Akhirnya dia ingin memohonkan ampunan kepada Allah agar orang ini diampuni, walaupun munafik. Walaupun orang itu yang sering menyusahkan Rasulullah sampai turun ayat Allah yang mengatakan tidak boleh engkau memohonkan ampunan dan menyolatkan orang munafik karena tempatnya di dasar neraka. Jadi artinya apa? selagi itu masih bisa beliau tempuh walaupun bagi orang banyak nggak masuk akal dia kerjakan di antaranya tadi itu bagaimana Umar dan yang lain-lain sudah pasang sikap terhadap orang-orang munafik tapi apa kata Rasulullah kalau engkau bunuh mereka sekarang orang luar kan nggak ngerti mereka munafik maka akan dia sebarkan fitnah Muhammad membunuh sahabatnya betul tidak karena di mata orang luar ngertinya orang itu muslim. Walaupun di mata Islam orang itu munafik. Sama kayak sekarang. Orang-orang banyak mengerti siah itu muslim. Padahal menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah siah bukan Islam. Ini yang sedang bermain di Palestina sana, di negara-negara Islam di sana. Bagaimana dia bencinya terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah maka dia selalu ingin membantai, memusnahkan kaum muslimin, tapi dengan cara bersih mencuci tangan. Maka dia pinjamlah tangan orang-orang Yahudi. Biar orang Islam harus tahu. Ya. Jangan ketika nanti membahas dia, dia bilang, kan dia muslim juga. Kamu yang benar dong berakhlaknya sama saudara muslim. Itu salah. Ya, Bagaimana kita bisa berakhlak dengan baik kepada Rasulullah? Apakah sama seperti akhlak kita terhadap sesama kita? Jelas tidak sama. Termasuk berakhlak kepada Rasulullah adalah beribadah kepada Allah mengikuti contoh yang dia berikan. Bagaimana dengan kita? Jujur saja, kita lebih banyak mencontoh tradisi di dalam beribadah mencontoh Pak Kiai dan Habib. Disuruh? Tidak. Lakot kana lakum fi Rasulillah uswatun Hasan Contoh terbaik ada pada Rasulullah, bukan pada Kiai dan Habib. Jadi bagaimana kaum muslimin beramal? Mengekor Kiai dan Habib. Kita tidak membahas dia salah atau tidak. Mengekornya itu yang salah. Itulah yang membuat kita jadi seperti ini kondisinya. Ya, ketika membahas sesuatu takut-takut. Takut orang lain tersinggung, takut ini, takut itu. Kita lebih pilih mana? Tidak berakhlak dan tidak beradab kepada Rasulullah, tapi beradab kepada manusia. Atau kita memilih beradab kepada Rasulullah, beradab juga kepada manusia. Meskipun dinilai orang banyak, kita tidak toleran. Contohnya Natal dan besok itu hari Kamis. Apa hukum mengucapkannya? Haram. Tapi banyak kaum muslimin menerjang yang haram supaya jangan dibilang kaku. Supaya dibilang toleransi beragama. Apa arti toleransi beragama? Hidup berdampingan bersama penganut agama lain dan tidak saling mengancam, menteror peribadatan agama lain. Itu toleransi. Tapi bukan ikut-ikutan. Jadi kalau ada orang Islam ngasih ucapan selamat Natal, ngasih ucapan tahun baru Imlek itu, berarti dia tidak mengerti toleransi beragama. Itu saja. Jangan dibalik dinamakan toleransi kalau kita ikut ibadah orang lain. Padahal salah satu adab kalau kita berbicara akhlak terhadap Rasulullah beribadah kepada Allah mengikuti contoh teladannya. Mempelajari sunnahnya untuk mengamalkannya. Ya, mencintai Rasulullah melebihi cinta kepada siapapun. Itu termasuk adab. Diperintah malah. Bagaimana orang di sini banyak saudara-saudara kita mengaku cinta Rasulullah, tapi salah kaprah di dalam aplikasi cintanya. Bagaimana mau dibilang beradab? Contohnya, kita diperintah oleh Allah untuk berselawat kepada beliau. Ya, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayuhalladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Diperintah Allah. Terus karena diperintah, apakah kita boleh mengerjakannya seenak kita? Enggak boleh. Karena tidak ada generasi di dalam Islam ini yang melebihi kebaikannya dari generasi terdahulu. Yang Allah perintahkan untuk dicontoh yaitu generasi sahabat sahabat Rasulullah ridwanullah alaihim ajmain kita harus berani mencontoh sahabat ketimbang mencontoh kiai kita. Karena kiai kita tidak dipuji oleh Allah. Tapi sahabat dipuji oleh Allah. Lihat di dalam surat Ali Imran. Itu pujian Allah buat para sahabat. Bagaimana Allah katakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas kalian umat terbaik yang tampil di tengah-tengah manusia. Coba dia dengan jujur. Ayat ini untuk kiai atau untuk habib atau untuk sahabat? Coba, untuk siapa ayat itu? Jelas masa-masa turunnya Al-Quran, masa-masa sahabat. Tapi lihat manusia sekarang. Ya, bagaimana apa namanya kultusnya kepada Habib dan Kiai melebihi kultusnya kepada para sahabat Nabi. Tidak ada generasi yang bisa mengalahkan kebaikan para sahabat. Nah, bagaimana mereka berselawat? Begitulah kita berselawat. Tapi kita terbalik. Kita pakai ibadah itu seenak hawa nafsu kita. Kenapa? Karena kampung kita menuntut seperti itu. Tradisi masyarakat begitu. Ingat, ini ajaran dan agama Allah, bukan tradisi masyarakat. Kalau bicara agama, kita bicara tentang wahyu Allah, bukan kebiasaan masyarakat. Bagaimana kebiasaan masyarakat kita bersolat? Selesai sholat, berpikir sebentar, bersalam-salaman sambil bersalat persis Nasrani. Nanti kalau bang Nasrani marah, baru persis. Begitulah Nasrani beribadah. Ya, bersalam-salamannya nggak salah. Tapi kenapa harus pakai sawah? Harus muter-muter kerjaan lain selain muter-muter. Kita kemana akal sehat kita untuk mengkritisi itu dengan jernih? Nggak jalan akal sehatnya. Karena takut dibilang orang kembali lu Kan itu permasalahannya. Di samping kaum muslimin sendiri, minatnya untuk kembali ke Islam tidak gegap gempita motivasinya kurang bergairah. Itu yang harus kita tumbuhkan. Karena umat ini tidak akan berubah, tidak akan meraih kejayaan dan kemenangan kalau mereka tetap seperti ini kondisi Tetap seperti ini. Malah ada sebagian dari kaum muslimin yang sudah mengganti Tuhannya. Ya. Hawa nafsu dia jadikan Tuhan. Maka sulit memberantas korupsi di negeri ini. Kalau dulu barangkali kita dengar orang yang korup itu satu dua orang, sekarang satu tim mengalahkan kekompakan timnas. Karena sulit terdeteksi sekarang. Tidak ada yang mau bicara. Dengan istilah-istilah tidak tersentuh hukum dan segala macam segala macam. Jadi sudah satu tim Korupsi itu kenapa bisa terjadi? Karena orang mempertuhankan hawa nafsu. Maka kalau kita kembali ke Islam, memperbaiki diri, perbaikilah menurut yang Islam perintahkan. Memang konsekuensinya kita akan mendengar berbagai komentar. Ya, tergantung pilihannya daripada kita, tergantung. Ustaz. Kalau kita bicara akhlak berkaitan dengan masalah akidah. Karena banyak akidah umat Islam dirusak oleh orang Islam sendiri. Yang rusak bukan orang lain, orang Islam sendiri. Itu akhlak kepada Nabi. Akhlak kepada kaum muslimin. Di sana ada orang yang paling berjasa kepada kita, yaitu orang tua kita. Yang telah membesarkan kita bagaimana akhlak kita? Masih amburadul? Ada yang lebih menomor menomorsatukan istri, pekerjaan, dan anaknya dari orang tuanya. Padahal dia tidak sadar dia bisa duduk di kursi direktur itu karena siapa? Dia tidak minta tiap malam orang tua mendoakan agar anaknya sukses. Dia kalau nggak disuruh belum tentu ingat mendoakan orang tua. adab dan akhlak terhadap umaro terhadap pemerintah jelek sekali apa kata Fudel bin Ayat? kalau ada seorang muslim yang mencela-cela pemerintahnya itu bukan akhlak sunnah dan di negeri ini itu jadi tontonan gratis ya cuma modal ikat kepala ada satu kiai habibnya yang mimpin turun ke istana itu bukan aku halus sunnah wal jamaah. Maaf saja, bukan aku halus sunnah wal jamaah. Kalau kita ingin memperbaiki negeri ini, kita tidak punya akses, perbaiki dengan doa. Mohon kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada para pemimpin di negeri ini untuk memperbaiki negeri ini. Bukan dengan demo. Demo itu syariatnya Yahudi. Kenapa dipakai orang Islam? Karena orang Islamnya nggak ngerti Islam. Terserah dia mau marah mau enggak. Itu tidak ada dalam Islam demo. Walaupun dia tulis demo Islami. Berangkat dari Mabes pakai Bismillahirrahmanirrahim. Di jalan berzikir, baca nasib, baca marawis. Tetap saja itu demo bukan demo Islami. Karena demo tidak ada dalam Islam. Titik. Biarpun yang mimpin Kiai dan Habib. Jadi kita harus mengerti agar kita tidak mengkultuskan orang. Tidak salah kaprah dalam menilai yang dibolehkan demo di dalam Islam, demo mencoba resep makanan yang baru. Boleh. Ya. Itu tidak merusak tatanan hidup bermasyarakat. Sekarang coba. Orang di negeri ini mengangkatnya jadi orang nomor satu. Dan istana itu lambang negara. Dia dicaci maki di istananya sendiri. Coba. apakah itu layak kelakuan seorang muslim? Dan orang nomor satu di negeri ini orang Islam saudara kita innamal mu'minuna ikhwah bagaimana persaudaraan kita ini sekarang ya karena kita senantiasa menjadi korban media lupakah kita penguasa media itu Yahudi dia akan sisipkan program-program dia sebanyak-banyaknya inilah buah yang kita terima sekarang akibat reformasi yang salah kaprah sehingga tidak ada lagi adab ya orang merasa bebas karena reformasi karena ham ya yang diangkat ham versi kafir bukan ham versi Islam kalau ham versi Islam haram hukumnya menumpahkan darah seorang muslim seorang muslim itu harta dan jiwanya dijaga oleh Islam dengan sahadatnya ya Bagaimana orang seenaknya mencaci maki orang lain, membunuh orang lain, mengambil harta orang lain. Jadi sebenarnya kita secara pribadi dituntut untuk berakhlak dengan akhlak yang baik. Enggak usah nuntut orang lain dulu. Enggak usah nuntut orang lain dulu. Contohnya tadi, masalah korupsi. Negeri ini mayoritas penduduknya beragama Islam. Swiss kafir. Selandia Baru kafir. Angka korupsinya nol. Siapa yang korupsi di negeri ini? Nama-nama Islam. Apa nggak malu kita? Rokok yang sudah jelas hukumnya. Singapura aja berani mengharamkan rokok. Tanya sama dia, ulamanya siapa? Ulama orang Singapura siapa? Kenapa dia berani mengatakan rokok? Karena dia pakai ini bicara. Saya tidak mengatakan orang sini nggak pakai ini ya. Orang Singapura pakai ini bicara. Dia tahu apa mudorot yang ditimbulkan oleh rokok. Dia tidak bicara agama. Nah sekarang agama menuntun kita mengatakan rokok haram. Kita masih negosiasi lagi. Luar biasa orang kita ini. Ya. Sudah jelas, mau dibantah ya? saya sambil bercanda suka bilang supaya orang nggak tersinggung. Ya, di kaleng Baygon itu dibilang jauhkan dari jangkauan anak-anak karena racun. Racun Baygon cuma satu. Racun rokok berapa? 6000 Dan salah satu racun rokok Baygon. Berarti lebih bagus orang sini minum Baygon daripada merokok. Coba pikir dong, ini percuma sekolah capek-capek apa mau menyedot racun yang 6000 Udah jelas kan, mending yang B1. Baygon aja. Baygon kan mati, Ustaz. Siapa yang bilang minum baygon mati? Siapa? Saya mau tanya. Orang minum rokok aja yang 6000 ribu mati kok. Coba jawab. Nyamuk itu mati disemprot baygon karena nggak sekolah. Kalau dia bisa baca di kaleng baygon, dia nggak akan mau dekat-dekat sama baygon. Orang kita sekolah nggak? Berapa meter itu iklan rokok itu di jalan? Sudah jelas-jelas dibilang kanker, merusak janin, segala macam. Masih diisi. Saya nggak tahu sekolahnya di mana dan lulus apa enggak. Ya, dilindungi. Dilindungi macam-macam. Padahal sudah jelas-jelas datanya mengatakan mengobati orang yang rusak eh, sakit karena rokok tiga kali lipat pengeluarannya daripada pemasukan dari cukai tembakau. Normal. Tanya sama dokter-dokter semua. Berapa yang kita dapat dari cukai rokok? Dan berapa yang dikeluarkan negeri ini untuk mengobati orang korban rokok Kok masih heboh? Masih ribut? Kenapa ribut? Ya karena yang merokok kiai. Kiainya merokok. Gimana nggak pusing orang sini? Sambil bicara dengan fasihnya tentang apa, yang jalan terus. Itu yang kita tiru. Makanya jangan mengkultuskan manusia. Kalau mengkultuskan itu boleh, diizinkan, maka tidak ada yang layak dikultuskan selain Rasulullah SAW. Manusia lah layak, karena Rasulullah itu maksum, tidak ada cacatnya. Kalau manusia punya cacat, banyak, bukan punya, banyak itu bagaimana kita bisa fair nggak mendengarnya itu kebaca itu iklan jauh-jauh Bagaimana sebagian kaum muslimin saudara-saudara kita di negeri ini begitu bersemangat beribadah, mencari pahala meskipun tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tapi selalu membela diri karena kiainya bikin. Pengikutnya banyak. Ya, ini yang jadi masalah di sini kita ini mengerti cara beragama atau tidak itu masalahnya kalau mencontoh yang terbaik jangan tanggung tanggung untuk urusan ibadah tidak ada yang lebih baik daripada sahabat Nabi untuk urusan dunia engkau yang tahu mana yang lebih bagus mobil itu mereknya mana engkau tahu kuliner di mana yang paling enak dan murah engkau tahu tapi urusan ibadah tidak ada yang lebih baik daripada sahabat. Kenapa yang sahabat tidak kerjakan kita kerjakan? Kayak nggak punya malu. Kayak kita mau merasa kita lebih baik dari Rasulullah. Kan itu masalahnya. Rasulullah nggak pernah mengajarkan zikir berjamaah. Kita zikir berjamaah. Karena bisa nampang di televisi. Aneh sekali. Ya, mau sampai kapan kita begini berakhlak? Katanya cinta sama Nabi. Cinta sama Rasul. Mencintai Nabi itu perintah Allah. Maka nggak bisa sembarangan. Ya, kita diperintah berselawat. Keluar dari rumah teriak-teriak berselawat sampai di Indomaret. Sambil belanja milih barang, teriak-teriak berselawat. Akhirnya bisa belanja, enggak diamankan Mas Diantar ke rumah sakit jiwa. Apakah betul teriak-teriak untuk menunjukkan semangat? Salah. Sama ketika nanti tawaf di Mekah itu, umroh mau haji. Orang lain juga punya hak membaca. Bukan orang Indonesia aja. Tapi orang Indonesia kayak cari perhatian. Kalau nggak teriak-teriak nggak dilihat orang. Teriak-teriak nih. Berzikir, berselawat, baca Quran, berteriak-teriak. Kayak di kampungnya sini. Memang hobi berteriak-teriak Inilah akhlak-akhlak itu yang perlu kita perhatikan. Akhlak sesama manusia, bagaimana akhlak kita kepada orang tua, bagaimana akhlak kita sebagai suami kepada istri, bagaimana akhlak kita sebagai bapak kepada anak-anak kita. Jadi jangan menuntut sepihak, anak saja yang kita tuntut, kitanya jauh. Kita bilang sama anak jangan pulang pagi, mau keluar malam, jangan pulang malam-malam. Kita pulang pagi, anaknya nggak boleh pulang pagi. Ya, jadi memang nggak gampang. Teori itu nggak gampang. Dan ini yang tidak ada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendidik sahabatnya dan keluarganya. Dalam kondisi paceklik, Rasulullah orang terdepan yang menahan lapar. Rasulullah tahu bagaimana sahabatnya menyayangi, mencintai dia, tahu betul. Tapi dia nggak mau diperlakukan seperti itu. Ya, ketika pergi keluar kota untuk perang, bikin tenda untuk istirahat. Semua bagi tugas, bikin tenda, bikin api unggun, cari kayu, cari makanan. Rasulullah nggak dikasih tugas. Dia tanya, tugas saya apa? Sehingga dengan perilakunya, akhlaknya seperti itu tidak aneh. Kalau sahabatnya mencintai dia itu luar biasa. Luar biasa. Ini pengakuan sejarah. Orang-orang kafir dan musyrik itu mengatakan, belum pernah aku ketemu sahabat yang mencintai sahabatnya melebihi cinta sahabat Muhammad kepada Muhammad. Belum pernah mereka siapkan dirinya untuk berkorban apa saja selama itu untuk kepentingan Islam apalagi untuk membela Muhammad bagaimana orang nggak ngiri ketika ada seorang sudah siap dipancung dia tanya ditanya oleh yang memancung apakah kamu mau kamu kami bebaskan ditukar dengan Muhammad apa jawabannya Muhammad tertusuk juri saja aku tidak rela Kita itu baru ada di mulut, dalam praktek belum. Ya. Buktinya kita masih mengkultuskan orang per orang. Tanpa mau tahu backgroundnya seperti apa. Itulah yang jadi masalah. Saya sering ditanya, bagaimana hukum baca ratif? Saya balas tanya, berpahala nggak? Ada nggak perintahnya baca ratif? Siapa yang populerkan baca ratif? yang berpahala baca Al-Quran. Siapa yang populerkan baca Latin? Kok yang nggak disuruh dikerjakan, kayak nggak ada kerjaan. Begitu banyak peluang kita untuk meraup pahala untuk kehidupan akhirat kita buang percuma. Kita kerjakan hal yang sia-sia. Kenapa? Kultus. Disuruh makian. Disuruh sama Habibnya. Itulah cara beragama sebagian masyarakat kita. Dan kita lihat seperti apa prakteknya di lapangan. Jadi kita seakan-akan melupakan siapa itu Rasulullah. Tidak ada orang yang lebih kita dewakan melebihi kiai kita sendiri. Faktanya kan begitu. Kalau bikin acara-acara Islam, meski tidak ada di dalam Islam, tidak diperintahkan Allah, selalu ada rekomendasi di bawah dihadiri oleh para habaib dan ulama sejabodetabek. Emangnya itu jadi agama? Habib datang di satu acara jadi agama enggak? Jadi nas enggak? Ternyata baru sampai di situ cara kita berpikir. Dan kita butuh waktu panjang. Kalau kita tidak mau berubah, anak cucu kita juga nggak akan berubah. Ya, kalau kita mau berubah, insya Allah anak cucu kita akan menjadi lebih baik dari kita. Semua tergantung kita sebenarnya. Karena untuk urusan kantor dan bisnis kita selalu mau berubah asal hasilnya lebih baik, asal keuntungan yang lebih besar. Kenapa untuk urusan agama nggak mau? Masalahnya agama ini bukan punya kita, punya Allah. Jadi kita nggak bisa ngatur-ngatur sendiri. mudah-mudahan itu memberikan gambaran. Kalau kita bicara akhlak memang spektrumnya sangat luas. Ya, sangat luas dan akhlak itu bukan masalah sederhana. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna utam li maka makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki akhlak yang mulia. Di lain lapas dikatakan salihal akhlak untuk memperbaiki akhlak. Bagaimana akhlak kaum kulek di masa lalu? Ya. Nah itu dia diutus untuk itu agar orang bisa menyembah Allah dengan baik, bisa beribadah dengan benar. Itu saja barangkali untuk membuka wawasan kita bahwa ada hal penting yang kesannya sederhana, sepele tapi fatal. Bagaimana kalau kita tidak berakhlak bisa beribadah kepada Allah dengan baik dan benar? Bagaimana kalau kita tidak berakhlak dengan baik bisa menghasilkan anak cucu yang baik. Seperti yang kita kerjakan sekarang, mengambil titipan dan warisan anak cucu seenaknya, menebang pohon, menguras sumber daya alam. Terus anak cucu kita mau kita wariskan apa? Begitukah sikap seorang leluhur? Hidup hanya untuk dirinya sendiri, tidak memikirkan anak cucunya kita bekerja keras 24 jam untuk anak cucu bangun rumah yang bagus beli kendaraan kalau libur bisa enak pantai kan itu kita bekerja 24 jam supaya kita punya waktu refreshing tidak seperti mesin sama seperti itu juga bahwa yang kita kerjakan semua tidak lebih dan tidak kurang adalah modal hidup dalam kehidupan akhirat dan di sana tidak ada rekomendasi siapapun. Di sini boleh ada rekomendasi. Habibmu siapa? Kiaimu siapa? Di akhirat tidak ada rekomendasi. Semua akan hidup ditentukan oleh amalnya masing-masing. Benar atau tidak. Kalau di sini dia spekulasi. Wah itu buktinya banyak yang hadir, apa-apa. Ya karena orang beragama seperti itu. Coba seperti itu dibuat konsep dalam proposal. Pasti ditolak mentah-mentah. Karena proposal itu butuh bukti dan indikasi ilmiah. Kenapa kau tulis begini? Bisa nggak kau bertanggung jawabkan? Kenapa untuk agama kita nggak mau begitu cara berpikir? Gitu? Ya. Dan mudah-mudahan Allah membukakan pikiran kita sehingga Allah senantiasa menunjukkan kita jalannya yang lurus, memberikan kita semangat dan motivasi agar senantiasa memperbaiki akhlak sehingga akhlak kita menjadi baik karena mayoritas kaum muslimin ada di negeri ini kalau mereka tidak memperbaiki akhlaknya negeri ini tidak akan berubah akan menjadi tontonan dan permainan penguasa-penguasa dunia seperti dia memindahkan pion di papan catur kita harus bermain bukan jadi penonton dengan cara berakhlak dengan akhlak Islam dengan akhlak ahlus sunnah wal jamaah وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين Sebentar lagi di Indonesia akan ada maulid Nabi Mohon dijelaskan apakah ini syariat Islam Bukan syariat Islam Ini syariat orang kafir Ya, mau tersinggung apa enggak silahkan Baca sejarah, jangan buta sejarah Ya, Aisyah, orang yang paling dicintai Rasulullah tidak pernah memperingati hari lahir Para sahabat Nabi yang Allah katakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas tidak pernah menyelenggarakan maulid. Nah, sekarang kita berbicara tentang fakta. Kaum muslimin di negeri ini al-sunnah wal jamaah. Madhabnya apa? Syafi'i bukan Syafi'i kan? Bukan. Syafi'i. Syafi'i paling benci dengan acara maulid. Tinggal saya mau tanya, yang bikin maulid Syafi'i yang mana? Coba jawab. Kita harus bicara fair. Mau tersinggung mau nggak terserah. Ini adalah orang kafir. Karena yang merintis pertama kali acara maulid orang kafir. Penguasa dari Mesir yang bukan Muslim, dia datang ke Mekah. Biar kita sekalian buka-bukaan bagaimana berdarahnya sejarah maulid ini. Dia masuk ke Mekah dia membantai kaum muslimin yang sedang tawaf. Selesai, dia menantang Allah. Waktu pulang, dia mencuri Hajarul Aswad. Itulah kelakuan perintis acara maulid. Tidak malukah kaum muslimin mengikuti jejak dia? Untuk sholat fardu rakaat ketiga dan keempat, apakah boleh membaca surat? Boleh. Tidak ada larangan. Ya, jadi bukan hanya apa tidak membaca surat silahkan bermakmum dan tidak bermakmum sama. Hanya ada catatan kalau bermakmum ya kita harus ikut imam. Jangan karena motor membaca surat imamnya sudah kita masih baca surat. ilal imam liu tamadihi. Imam itu diangkat ditunjuk untuk diikuti. Kalau dia ngajak rukuk rukuk, jangan bilang tanggung nih dua ayat lagi surat. Ya, Apakah kewajiban kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya ibadah mahdah atau termasuk gairu mahdah? Yang paling pokok dan prioritas ibadah. Kalau berbicara agama, iya. Tapi urusan dunia, engkau lebih tahu urusanmu. Apalagi urusan kita tidak ada di masa Rasulullah. Itu satu. Yang kedua, berbicara tentang masalah seperti ini itu tidak disangkut pautkan dengan perkembangan teknologi. Contohnya, kita sekarang makan pakai sendok garpu. Salah kan? Tidak salah. Karena sendok garpu bukan ibadah. Tapi kalau mereka ya ibadah salah. Ya. Sendok garpu, naik kendaraan. Dulu tidak ada di masyarakat Rasulullah itu bukan satu kesalahan karena itu dunia. Muamalah bukan ibadah. Tapi kalau merusak ibadah ini bermasalah. Zikir yang tidak diperintah berjamaah dibuat berjamaah. Ini fatal. Mau merusak Islam. Belum lagi tata cara yang lain yang kita sadar atau tidak menjadi pelakunya. Ikut merusak syariat. Contohnya apa? kalau ada orang mati tidak diazankan di liang lahat, kita ikut-ikutan ngomong kayak kucing aja sedih-sedih. Kita ikut berusaha syariat. Atau mengazankan orang di kuburan Atau mengazankan ketika orang itu meninggalkan rumah pergi beribadah haji Ada nggak tuntunan syariat begitu? Nggak ada Terus kenapa kita tambah-tambahin? Apa kita mau bilang Allah keliru atau ada lupanya? nggak baik main ini masalah bukan masalah sederhana atau di masyarakat kita dibilang kalau tidak membuka ikatan kafan jadi apa jadi pocong ini merusak syariat karena tidak ada dalam mazhab Sapi bicara pocong yang ada dalam mazhab Hindu kita ini orang Islam bukan orang Hindu panjang kalau cerita begitu harus hati-hati kalau bicara tentang Islam apa maksud Ustaz di Palestina ada campur tangan Syiah semua orang udah tahu. Ya, ini bukan rahasia pribadi, rahasia umum. Karena itu bacalah sejarah. Tidak ada agama yang paling benci terhadap Islam selain Syiah. Karena itu para ulama mengatakan laisu minal muslimin. Satu. Yang kedua, ya, kita tidak sadar kalau bom bunuh diri itu hukumnya haram. Maka ketika mereka dengan bangga bisa ngebom, satu dua prajurit Yahudi itu mati, berapa yang mati alusunan wal jamaah? Pernah berita? Satu kampung dibakar oleh pesawat tempur Yahudi. Itu hasil dari bom bunuh diri. Dan seluruh khilafah Islam hancur di tangan orang Syiah. Baca sejarah. Bagaimana kebencian mereka terhadap Islam. Tapi mereka bermain sekarang itu pintarnya dia bermain. Kalau jamaah kalian baca ritualnya orang Syiah, kita juga nggak kepikiran kok ada agama seperti itu. Nggak kepikiran. Di antaranya yang populer apa? Nikah, mut'ah atau hmm. zina berselubung ibadah. Jadi bebas bapak mau ngerjain anak, boleh. Justru yang paling banyak nilai ibadahnya paling tinggi. Panjang kalau tidak cerita sih ya. itu sekedar gambaran bagaimana mereka bermain. Kenapa demo merupakan syariat Yahudi? Memang demo yang pertama sekali melakukan Yahudi dan tapi Islam nggak ada. Kalau mendemo itu ingin memperbaiki orang, caranya menasehati. Nasehat bukan demo. Sekarang kalau kita diprotes anak di depan teman-teman kita, tersinggung nggak kita? Bagaimana cara merubah orang? Kalau kita ingin merubah orang itu akan menjadi lebih baik, tentu dengan nasihat. Nasihat pun kalau kita teriak-teriak marah-marah, orang nggak mau dengar. Nasihat itu dengan cara yang lembut, sabar, baru orang bisa berubah. Siapa yang pertama sekali demo? Ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ibunya demo dengan tidak makan karena saat mengikuti agama Rasulullah. Kata ibunya, kalau engkau sayang sama ibu, engkau harus keluar dari agama itu. Kalau tidak, ibu akan mogok makan sampai engkau kembali kepada agama leluhurmu. Apa kata saat bin Abi Aku tidak akan keluar dari agama Muhammad Ibu mau makan silahkan, nggak makan juga nggak apa-apa. Tapi tetap santun bicaranya. Akhirnya tanpa sepengetahuan saat ibunya makan. Gagalah demo unjuk rasa mau makannya. Siapakah Imam Mahdi? Apakah mengikuti salafi? Pertanyaan ini sering muncul. Biar kita paham Salafi itu Islam. Jadi kalau Imam Mahdi nggak mengikuti Islam, terus siapa dia? Turunnya Imam Mahdi salah satu tanda kiamat. Salafi itu secara bahasa artinya sesuatu yang terdahulu. Secara syariat, arti salafi itu orang-orang terdahulu yang hidup dan mengikuti Rasulullah. Sekarang saya mau tanya, salahkah kalau mengikuti sahabat Rasulullah? Kenapa orang begitu benci di negeri ini dengan Salafi? Karena bodoh. Terus terang aja, bodoh. Mau titelnya berapapun dia bilang bodoh. Masa mereka membenci Salafi, sementara Salafi itu ajaran Rasulullah? Baca sejarah biar kita tahu. Imam Sapi pembela Salafi habis-habisan. Jadi kalau ada alusunah di negeri ini yang benci masalah Salafi, keluar dari alusunah. Karena Imam Sapi mazhabnya dia pembela Salafi. Mau cari agama mana lagi? Mau cari nabi yang lain? Nah inilah permasalahannya. Kita nggak membaca. Cepat curiga sama orang. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam Sikap apa yang harus kita lakukan jika di lingkungan kita masih banyak umat yang menjalani agama berdasarkan warisan orang tua atau kebiasaan Kita tunjukkan dan ber, apa, berdakwah dengan akhlak yang baik tapi tetap tidak toleransi. Kalau misalnya orang tanya, saya berapa kali perhatiin ente nggak pernah ikut tahlilan di kampung sini. Kenapa? Tanya. Ya, namanya dialog, dialog yang baik. Tanya, tahlilan itu apa? Agama atau tradisi? Kalau dibilang agama dong, kenapa Rasulullah tidak tahlilan? Kamu mazhabnya apa? Sapi. Kenapa Imam Sapi tidak tahlilan? lupakah kita kesepakatan sahabat Nabi? Nahnu na'uddu al-ijtima' fi ahli al mayyit wa sun'atu ta'am minan niyaha. Berkumpul-kumpul di rumah orang kematian sesudah dia dikubur sama dengan meratap. Hukum meratap apa? Haram. Itu baru berkumpul. Belum main caturnya, belum tahlilan, belum ngobrol, belum apapun, baru berkumpul. Hukumnya sama dengan meratap. Tanya sama orang yang doyan tahlilan, mengikuti siapa sih? Nah itu repotnya kita. Saya alhamdulillah gak ada masalah, saya tinggal di kampung. Mereka tahu sikap saya, saya menghargai mereka selesai. Bukti kedua, lebih banyak yang datang tahlilan daripada sholat rawatib. Betul tidak? Sholat maktubah dua sah, yang tahlilan penuh sesak karena ada beseknya. Coba itu, berapa sah kalau sholat maghrib sholat isya. Saya lihat dengan mata kepala, makanya saya bisa bicara. Kalau tahlilan dimulai habis maghrib, di masjid cuma ada dua sah orang sholat maghrib. Begitu datang ke rumah orang kematian penuh sesak. Ya, ketika azan isya yang penuh sesak hilang, yang sholat isya tetap dua sah. lillahi wa inna ilaihi raji'un. Syariat siapa? Syariat siapa? Mau kita dengar? Itu syariat orang Hindu. Karena orang Hindu bilang sama temannya, meskipun kita minoritas di negeri ini bersyukurlah syariat kita dipakai oleh orang Islam. Nggak mau itu Pak Kia itu yang doyan. Sedih kadang-kadang. Orang yang ditokohkan di masyarakat mengerti agama. Begitu kenyataannya. Bernego dengan ajaran Islam. Jadi harus bersabar namanya kita menghadapi saudara sendiri ya terangkan baik-baik kalau kira-kira nggak bisa baik-baik mending nggak usah ngobrol sekedar bersilaturahmi aja nggak usah membahas lalu, nggak usah bahas yasinan coba yasinan itu yang disuruh Rasulullah baca surat Al-Kahfi dia nggak suka disuruh Rasulullah dia baca yasin baca surat Al-Kahfi orang yang baca dapat pahala dan diberi cahaya oleh Allah di antara dua Jumat yang baca yasin cuma dapat pahala pilih yang mana saya tahu orang Indonesia pasti pilih yang murah. Kalau belanja dia cari diskon kok. Ini kenapa? Dikasih pahala dan cahaya, dia tolak. Dia cuma pilih yang ada pahalanya doang. Sementara Rasulullah menganjurkan baca surat Al-Kahfi. Rasulullah suruh mentakinkan la ilaha illallah kalau sakratul maut. Dia berontak, dia baca Yasin. Mau sampai kapan kita berontak sama Rasulullah? Apakah boleh makan daging sementara kita tidak tahu atau ragu tentang proses penyembelihannya? Makanan itu bukan ibadah. Hukum asalnya apa? Mubah, halal. Ya, selama kita plong untuk makan, makan. Tapi kalau sudah ragu, jangan. Itu aja selesai. Korupsi kan gitu kalau mantap terus. <laughs> kalau ragu, maka Bermasalah. Sama aja muamalah bukan ibadah. Hukum asal muamalah mubah, halal. Mau beli baju, mau makan bakso, cari kuliner, cari mobil, cari rumah, bukan ibadah. Ya, karena itu kerjakan sebelum engkau tahu ada larangan. Ya, diajak teman makan suiki, ayo makan. Besoknya tanya mau ustadznya nggak boleh, nggak boleh lagi makan. Tapi jangan waktu makan suiki nanti dulu tanya pak ustadz, salah Beda dengan ibadah. Kalau mau mengerjakan harus tanya dalil dulu, baru kerjakan. Tapi kalau muamalah kerjakan dulu. Begitu engkau tahu ada larangan, berhenti. Paham ya perbedaannya? Jadi kalau ragu ya tinggalkan sesuatu yang meragukan juga nggak akan dikerjakan orang. Tapi kalau yakin kerjakan. Nanti ini muamalah ya bukan ibadah. Setelah tahu nggak boleh baru tinggalkan. Kita pernah mendengar dilarang sholat di masjid yang ada kuburannya. Jadi ketika kita mampir di satu masjid, mana yang baik sikapnya? Masuk ke masjid sholat atau lihat kuburan dulu? Ya? Sholat dulu. Karena kita berbaik sangka. Apa sangka baik kita? Nggak mungkin ada kuburan di dalam masjid. Karena masjid bukan TPU. Masjid itu TP-nya Habib, bukan TPU. Cuma Habib yang ditanam di masjid. Kadang-kadang ada kiai tertentu yang ditanam. Jadi ketika kita masuk, kita parkir mobil waktu asar atau waktu maghrib dan perjalanan pulang. Jangan bilang sama di mobil, ente tunggu dulu, biar saya keluarin masjid. Kalau nggak ada kuburannya kita sholat, kalau ada cabut kita salah. Ini sikap yang salah. Kita harus berbaik sangka terhadap sesama muslim. Turun sholat kalau sudah tahu atau kalau nanti tahu ada kuburannya, kalau belum sholat, jangan sholat, tidak. Tapi kalau sudah sholat, jangan sholat lagi di tempat itu. Karena sholatnya nggak perlu diulang juga. Nah, begitu sikap. Ya, sama dengan pertanyaan ini tadi. Kita nggak perlu ngecek. Jadi kalau mau masuk restoran, <clears throat> sebelum pesan, ente kita bilang pesan mas teman-teman, ente pesan, biar saya cek dapur dulu Pisunya, wajannya, minyaknya, apinya, pakai siapa punya. Salah. Mempersulit diri. Ya. Yang penting kita tahu, ini makanan muslim. Kan? Kalau bapak-bapak antum sekalian pergi ke pasar, cari ayam potong. Ya. Inilah kadang-kadang kalau kita ngaji terlalu bersemangat. Setiap beli ayam potong, mbok baca bismillah nggak mbok? Semua mbok jual ayam potong ditanyain, baca bismillah nggak? Kan bingung orang di pasar. Dia bilang Pak, cuma kamu yang muslim, kamu pikir. Bagaimana kalau dia aksi unjuk rasa? Nggak boleh jual yang potong sama manusia ini nih katanya. Ya kita harus nggak baik. Setiap orang pasti tahu memotong ayam dengan bismillah. Pasti tahu. Orang alur kita aja pakai bilang nama Tuhan kok. Masa orang Islam enggak? Apakah ayam itu dipotong dengan meneteskan darah ditoblos dengan listrik, dengan alat itu soal lain lagi gitu. Ya, jadi jangan mempersulit diri. Mohon jelaskan secara jelas mengenai akhlak Nabi seperti contoh-contohnya karena ceramah Ustaz dari tadi tidak ada penjelasannya. Waktu kita singkat. Contohnya, ya, orang yang paling sering mencaci maki Nabi tetangga sebelah rumah. Jelas? Pernah dengar hadisnya? Sering ya? Tapi ketika orang itu sakit, orang pertama yang menjenguknya siapa? Rasulullah. Bisa nggak itu diteladani dengan kita? Sulit. Ya. Kita saja kalau sama teman belum selesai, belum minta maaf, kita nggak mau turun negur duluan, gengsi. Itu sama-sama muslim. Belum lagi yang keluar satu perut, saudara kandung. Kalau lebaran sebelum dia minta maaf, jangan harap kita mampir ke rumahnya lebaran. Tuh, arogannya keluar yang ketawa setan. Ya. Lihat akhlak Rasulullah. Ketika dia tahu dia di kondisi seperti apa. Dan itu dipraktekkan oleh sahabat-sahabatnya. Kalau kita berbicara tentang akhlak mereka, bisa menetes air mata kita. Ya. Luar biasa. Dari mana mereka tahu? Mencontoh langsung. Bagaimana Rasulullah menghadapi istrinya. Kecemburuan Aisyah ketika ada istri Rasulullah mengantarkan lauk pauk. Aisyah cemburu berat, dibanting piringnya, pecah. Rasulullah marah? Enggak. Cuma bilang sama sahabatnya, itulah kalau ibu kalian lagi marah, lagi cemburu. Karena istri Rasulullah ah, ibundanya orang-orang beriman, ummahatul mukminin. Kemudian apa kata Rasulullah? Ganti piring orang. Udah selesai. Kalau kita bisa apa? Bisa KDRT itu di rumah kayak gitu. Ya. Bagaimana Rasulullah menyikapi kehidupan rumah tangganya dan anak-anaknya? Itu luar biasa apa? Seorang nabi dan rasul Allah masih sempat main dengan cucunya, main kuda-kudaan. Kita jangankan kuda-kudaan, seharian keluar dari rumah, dari jam 8, dari jam 5 pagi. Begitu pulang anak kita baru enggak jauh-jauh, bapak capek hari ini, tahu nggak? Itu di mana akhlak kita itu? Rasulullah manusia paling sibuk di dunia manusia paling mulia di langit dan di bumi punya waktu untuk main dengan anaknya, cucunya, menantunya. Kita kadang-kadang disenggol anak, disapa anak, lagi capek. Itu jadi kita jadi alasan. Dia pikir kapan untuk bapaknya keluar dari subuh. ya, itu sekilas saja. Memang nggak tuntas kita bahasnya. Kalau mau kuat, baca sendiri. Ya, kadang-kadang pengaruh orang yang menyampaikan itu berpengaruh ulama-ulama yang menulis tentang akhlak beliau itu luar biasa. Bahasanya membuat kita seolah-olah melihat langsung. Ada sebagian dari kita yang sudah berilmu tapi masih punya akhlak yang tidak baik terhadap sama manusia. Mengapa itu bisa terjadi? Manusiawi. Karena dia manusia. <clears throat> ya, kita saja kadang hidup di rumah kita dikenal dermawan di kantor sama tetangga segala macam tapi di rumah pelitnya sekali. ya berapa kita kasih sebulan buat keluarga di rumah mintanya macam-macam ya ini ini terus nih nggak ada yang bakar tiap hari nanya itu kata istrinya kamu masih berapa sebulan ngasihnya nggak seberapa sama kayak penyakit kita kalau ada kotak masjid ngasih seribu perak yang kumal bau udah mau lecek uangnya mintanya apa surga. Ya tanggung-tanggung. Ke toilet aja sekarang 2000. Kalau seribu cuma setengah boleh ngeluarin. Parkir berapa? Dua ribu perak. Ya. Saya bukan menghina yang ngasih seribu, bukan. Ya. Tapi itulah seperti ini. Kita itu dikenal di tetangga dan di keluarga. Sehebat apapun dermawannya kita di luar, kalau dibilang keluarga kita pelit, pelitlah kita sebaik apapun kita di luar dibilang tetangga kita kita sombong angkuh sombonglah kita jadi orang tetangga yang berhak menilai kita bukan orang kantor dia hidup bersama kita 24 jam bagaimana dengan anak istri kita sama orang tangannya rajin masih uang giliran sama keluarganya berkali-kali seminar dulu begitu anaknya pengen bakar ntar aja deh bulan depan ini itu ini itu ini itu ya Kadang-kadang kita yang pengen makan enak, tapi nggak sadar kalau semua sudah naik. Ya, semua sudah naik. Saya kadang-kadang suka nggak terima juga kalau ibu-ibu itu nawar nawar belanja. <laughs> Ya, saya bilang emang yang jualan nggak mau makan juga, nggak mau cari untung. Nawar 100 perak, 500 perak sampai keringat dingin keluar. Untuk hal ini bapak-bapak jauh lebih baik. Kadang-kadang malas keluarkan keringat banyak. Ya, rezeki orang masing-masing. Apakah jika berakhlak buruk terhadap sesama manusia berarti akhlak kita terhadap Allah juga tidak? Iya. Iya. Karena timbangan yang paling berat adalah akhlak. Untuk masuk surga itu timbangan paling berat akhlak. Dengan akhlak yang baik, orang ini baru memancarkan sinarnya sebagai hamba Allah. Dia beribadah dengan baik, berakhlak terhadap sesama manusia dengan baik apa artinya? Dia rajin beribadah tahajud, puasa daun, dan segala macam. Tapi akhlaknya jelek sama masyarakat. Gampang main tangan dan kafir-kafirkan orang. Ya, apa artinya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru sebaliknya menampakkan akhlaknya, menyembunyikan ibadahnya. Nah, kita bisa nggak seperti itu? Ya, Bukan ibadahnya yang ditonjolkan, akhlaknya. Maka banyak ulama kita itu mengedepankan akhlak daripada perbuatan. Artinya begini, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, Ibnu Qudamah, dan ulama-ulama yang lain itu pamer dengan senyum. Kalau dalam perdebatan, lawan debatnya mencaci maki dia senyum aja. Kalau kita baca buku Muhammad bin Abdul Wahab, semua diiringi dengan apa? Rahimah rahimah Allah, Allah, rahimah Allah. Padahal yang baca mencaci maki dia sebagai teroris, mencelanya macam-macam, dibilang sesat. Tapi dia selalu mendoakan orang yang mau menuntut ilmu. Itulah akhlak ulama. Dia tidak marah ketika dicaci maki orang. Karena dia tahu kapasitas yang mencaci orang bodoh. Bagaimana bisa marah dengan orang bodoh? Justru dia paling takut kalau disebut ulama. Kalau orang kita rebutan disebut ulama. Ulama paling takut disebut ulama. Dalam satu kejadian di lampu merah, seorang berhenti menghampiri mobil Syekhul Islam Muhammad Nasruddin Al Albani rahimahullah. Orang ini mengenali Albani. Ya, dia turun cuma untuk bertegur sapa. Antum saya Albani. Dikenali begitu sebenarnya sesuatu yang wajar. Tapi membuat Syekh Albani menangis terisak-isak. Karena dia merasa dia tidak pantas jadi ulama. Walaupun dunia mengakui ilmunya. Jadi tetap yang nomor satu itu akhlak. Karena akhlak itu luar biasa memang. Dan kita lebih sering sekarang bersikap dengan kekerasan ketika menghadapi orang-orang di luar Islam. Betapa banyak orang Yahudi dan Nasrani masuk Islam di tangan para ulama Islam dengan akhlaknya mereka. Bukan dengan dicela-cela. Bukan dengan diancam munatalan. Karena kita bom gerejanya. Enggak. Tapi dengan akhlak. Dia nampakkan Islam itu mengajarkan seperti ini. Orang banyak masuk Islam itu dengan akhlak.